Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin dan muslimah yang kami cintai para hadirin seperti yang tadi kami sampaikan insyaallah taala setelah sholat duhur kita akan lanjutkan sebentar sampai jam satuhan oleh karena itu untuk ikhwan semuanya yang masih ada di luar untuk dipersilahkan masuk dan insyaAllah. Allah waktu yang ada ini kita buka beberapa pertanyaan yang masuk ke Alusad dan beberapa kesimpulan yang perlu kita perhatikan bersama. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan akhirnya. Dan biasanya yang terakhir itu adalah yang inti yang harus kita perhatikan. Kesimpulan dari semua apa yang beliau sampaikan dan apa yang kita harus ingat-ingat sampai kita mendapatkan faedah yang besar sampai di rumah. Jangan sampai apa yang beliau tadi sampaikan kurang lebih satu jam ini kemudian lupa. Dan bagi ikhwan semuanya yang hendak mengajukan pertanyaan untuk dicatat di kertas kemudian dikasihkan ke beliau. Demikian untuk waktu dan tempat kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Pada hakikatnya apa yang kita sampaikan tadi barakallahu fikum adalah kembali kepada qaulullah azza wa jalla وما jinna wal insa illa liyabudun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan mereka agar mereka mau beribadah kepadaku semata. Kita harus sadar ayyuhal muslimun wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kewajiban kita dalam kehidupan dunia ini adalah ibadah. Yang kedua adalah istiqamah di atasnya. Ibadah dan istiqamah. Ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak istiqamah. Artinya tidak komitmen dan tidak terus-menerus ada orang yang istiqamah tetapi istiqamah di atas kebatilan. Seorang muslim dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan <clears throat> kekuatan, kemampuan beribadah dan istiqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sahabat yang mulia Muad ibnu Jabal. Ya Muad, inni la uhibbuk. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muad, sesungguhnya aku mencintaimu maka janganlah engkau meninggalkan setiap selesai salat engkau mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah berikanlah kekuatan kepadaku agar aku senantiasa berzikir kepadamu a'inni ala dzikrik berikanlah kekuatan kepadaku agar senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah dan agar senantiasa beribadah kepadamu dengan ibadah yang benar. Itulah inti daripada kehidupan kita. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqamah di atasnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Barang siapa yang beriman beramal soleh, laki ataupun perempuan, dan dilandasi karena iman, maka kami akan jamin dia dengan kehidupan yang baik di akhirat. Begitulah inti daripada kehidupan kita. Iman, amal, istiqamah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai landasan. Beramal kebaikan ini sebagai buah. Istiqamah ini sebagai fondasinya. Sehingga terus sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beramal saleh. Itu yang sangat penting. Biarkan orang menyibukkan diri dengan dunia. Biarkan orang menyibukkan diri dengan fitnah. Apa kata orang hari ini? Apa kata fulan tentang fulan? Apa kata ini? Apa kata? Biarkan. Sementara kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kamu selalu mengatakan apa yang telah saya amalkan dari kebaikan pada hari ini. <clears throat> Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung dan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang menghitung dunia, menghitung fitnah, siapa hari ini yang difitnah, siapa hari ini yang dibicarakan, apa berita politik hari ini, apa berita keadaan dakwah hari apa. Sementara kamu ayuhal muslim, apalagi secara khusus maaf bagi orang-orang tua kita yang sudah kita tidak memastikan ajal apakah kita atau mereka yang duluan mendahului <clears throat> tetapi yang jelas secara khusus kepada orang-orang tua kita fokuslah kepada ibadah fokuslah kepada ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpenting bagi seorang muslim adalah bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala koreksi keikhlasanmu dalam beribadah, koreksi sholat berjamaahmu, koreksi sholat malam, sholat sunnah, sholat duha, ibadah, membaca Al-Quranul Karim. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah. Jangan sampai menyesal di akhirat. Naam. Jangan sampai menyesal setelah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran Al-Kerim Ketika Ahlun Nar menyesal Dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikembalikan ke dunia Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla Awalam nu'ammirkum Ma yatadhakaru fihi man tadhakaru aja'akumun nadhir Fadhuku fama li zalimina min nasir Allah Azza wa Jalla menjawab permohonan dan permintaan mereka Ahlun Nar untuk dikembalikan ke dunia dan berjanji akan beramal soleh, akan beramal baik? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah aku telah memberikan uzur kepada kalian dengan memberi umur yang panjang kepada kalian wahai manusia?" Sebenarnya umur ini cukup bagi kalian untuk mengambil pelajaran kalau kalian menyadarinya. Hidup di dunia 60 tahun. Hidup di dunia 70 tahun, 80 tahun. Apa arti kehidupan ini semua kalau ternyata tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa arti daripada umur yang panjang kalau ternyata tidak dibarengi dengan ibadah dan tidak dilandasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas hidup yang sia-sia. Jelas hidup yang tidak ada artinya. Masih mending kalau di akhirat kemudian dikatakan kunu turaba jadi debulah kalian tetap indah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada kita panca indera yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan kami telah memuliakan Bani Adam. Dan kami telah memberi kemampuan mereka untuk bisa berlayar di atas lautan dan di daratan. Berjalan di atas lautan dan di daratan. Dan kami memberi kepada mereka rezeki yang baik. Dan juga kami memberi kelebihan dan keutamaan kepada mereka dibanding hewan-hewan yang lainnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada umat manusia panca indera yang sempurna. Namun apa gunanya kalau panca indera yang sempurna ini ternyata digunakan untuk maksiat siang dan malam? Tidak pernah mengikrarkan la ilaha illallah seakan-akan hidup di dunia menjadi manusia gratis nggak pernah merasa udara yang saya hirup ini udaranya siapa? Bumi yang saya injak setiap hari ini buminya siapa? Hujan yang saya nikmati setiap hari, setiap turun ini hujannya siapa? Saya bergembira dan senang ketika turun hujan karena saya bisa subur tanamannya. Nggak pernah merasa hujan siapa yang saya nikmati ini. Seakan-akan semua ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cuma-cuma seakan-akan pemberian gratis. Dia hanya memanfaatkan tanah, dia hanya memanfaatkan air, dia hanya memanfaatkan udara sekedar untuk manfaatan dirinya, namun tidak pernah berpikiran kira-kira kebaikan apa yang saya berikan balasan yang kira-kira balasan yang paling tepat apa yang paling yang aku berikan kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta dari kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta dari kita barakallahu fikum kebaikan kecuali hanya sekedar ibadah. Silahkan kalian kelola sawah kalian, kalian kelola tan tanah. Tapi ingat ibadah kepada barakallahu fikum. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman, amal saleh, kemudian istiqamah di atasnya iman, amal saleh dan istiqamah di asasnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah komitmen di atasnya sampai akhir hayatnya maka dia tidak akan pernah merasakan takut dan tidak akan pernah merasakan sedih.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 Kalau dia istiqamah, maka Allah menjamin tidak akan pernah merasakan takut maka malaikat akan turun kepadanya ketika akhir hayatnya dan menghiburnya dengan mengatakan janganlah engkau takut terhadap apa yang engkau akan hadapi setelah kematian dan jangan engkau sedih apa yang engkau tinggalkan terhadap keluargamu Allah yang menjamin kehidupan mereka dan menjamin keselamatanmu karena godaan dunia tidak akan berhenti setelah kita mengucapkan la ilaha illallah, setelah kita menjadi muslim. Godaan syaitan tidak akan berhenti ketika kita sudah mulai belajar agama, ketika kita sudah mulai ta'lim. Melainkan barakallahu fikum akan terus datang dengan berbagai macam cara. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau menerangkan rujuk syaitan. Cara atau tahapan-tahapan syaitan untuk menyesatkan manusia. Yang pertama adalah bil kufur. Diajak untuk kufur. Diajak untuk meninggalkan Islam. Kadang-kadang syaitan datang dengan membawa indomie dua dos. Setan yang berkaki dua, yang bertangan dua, beras 5 kilo, gambar salib. Itu yang pertama. Tahapan yang pertama diajak orang itu untuk kufur. Ketika seseorang tidak berhasil untuk diajak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tahapan yang kedua adalah diajak untuk berbuat bid'ah betapa banyak orang yang berbuat bid'ah karena bid'ah pada ujung-ujungnya juga akhirnya kufur. Karena bid'ah ujung-ujungnya nggak sholat. Kenapa? Wihdatul wujud katanya. Manunggaling kawulolan gusti. Sudah meyakini bahwa dia telah menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya kufur? Tidak sholat. Karena bid'ah akhirnya keluar dari Islam sebagaimana yang terjadi pada kaum Syiah Rafidah menghinakan Al-Quran, mengkafirkan sahabat Rasulullah, melaknat Abu Bakar dalam keadaan mereka meyakini bahwa ini Islam yang benar. Lihat, ketika tidak berhasil syaitan mengajak orang untuk kufur, diajak kepada bid'ah. Sehingga terjadilah dia berbuat bid'ah, dia menyimpang dari agama, tetapi dalam keadaan dia yakin dan merasa bahwa dia yang paling benar. Itulah syaitan ketika tidak berhasil. Orang ini sepertinya manhatnya kuat. Diajak kufur nggak mau, bid'ah nggak mau, maka turun kepada tahap atau jenjang yang ketiga adalah antariqil kabair. Diajak supaya dia menjadi pecandu dosa besar Bagaimana supaya dia ini disibukkan dengan dosa-dosa besar? Kan yang penting saya sudah muslim. Minum khamr toh juga nanti diampuni. Enggak amanah dalam muamalah toh juga yang penting manhatnya kuat. Zina, judi, toh yang penting sudah masuk Islam. Lihat Ketika tidak berhasil digoda dengan kekufuran dan kebid'ahan, maka disibukkan dengan perkara-perkara kabairud dzunub, dosa-dosa besar, ghibah, mengumpat, namimah. Alhasil demikian. Sehingga terjadilah pada sebagian orang kadang-kadang barakallahu fikum yang penting saya bukan ahlul bid'ah Kenapa kamu berbuat maksiat? Kenapa kamu khianat? Kenapa kamu gak amanah? Itu cuma akhlak. Yang penting manhaj saya kuat. Begitulah syaitan. Yang keempat barakallahu fikum kata Alim Ibnul Qayyim ketika orang selamat dari kufur, selamat dari bid'ah, selamat dari kabairudz dzunub, maka tahapan yang keempat adalah disibukkan orang itu dengan saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Bagaimana supaya dia tersibukkan dengan dosa besar, dosa-dosa kecil. Cuman kecil aja. Meremehkan dosa. Cuman kecil aja. Ketika orang selamat dari dosa kecil, maka digoda oleh beliau oleh syaitan kata beliau rahimahullahu taala bil mubahat disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah subhanallah sehingga paling asyik dalam bermajelis yang dibicarakan bagaimana tentang Ustadz Fulan, bagaimana tentang Fulan, asyik. Tapi berapa ayat kamu baca Al-Quran hari ini? Kok tanyanya hari ini si Ustadz bulan ini aja belum pernah baca. Ini kan rugi. Hobi kalau sudah membicarakan fitnah tentang seseorang, tentang aib seseorang. Saya baru baca di internet, saya baca, baru baca, saya baru daurah, saya baru dengar ta'lim. Tapi ketika ditanya, tadi malam sholat witir berapa rakaat mas? Alah sampean kok tanya sholat witir, sholat subuh aja terlambat kok. Apaan yang seperti ini? Apa kalau bukan karena maka itu syaitan? Tadi pagi Anda zikir pagi nggak mas? Baca zikir pagi nggak? Zikir pagi itu apa? Saya nggak tahu. Ini kan maka idus syaitan. Ketika orang selamat dari kekufuran, dari kebidaahan, dari dosa besar, dari dosa kecil, maka syaitan menyibukkan orang ini dengan perkara-perkara yang mubahat, yang sesungguhnya yang lainnya lebih penting. Apa yang lebih penting? Ibadah. Isi diri kamu dan hati kamu dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu, salat malam, salat duha, zikir, baca Al-Qur'anul Karim disibukkan dengan perkara-perkara yang mubahat. Paling hobi, paling jago kalau sudah berbicara fitnah. Tapi giliran disuruh salat, ngimamin, suruh ngimamin. Maaf mas, saya bisa ngimaminnya duhur sama asar doang. Maghrib, isya, subuh nggak bisa baca Quran masalahnya. Apa faedahnya? Wah ini berarti ustadz ini berarti meremehkan. Berarti ini ustadz ini meremehkan al-kalam ala ahlul bid'ah. Meremehkan, meremehkan. Bukan meremehkan. Tetapi lihatlah keadaan kamu terlebih dahulu. Koreksilah dirimu terlebih dahulu. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah hitunglah, introspeksi dah diri kalian sebelum kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima atau yang keenam, ketika orang selamat dari mubahat, diajak untuk kufur nggak bisa, diajak untuk berbuat bid'ah nggak bisa, diajak untuk berbuat dosa besar nggak bisa, diajak untuk berbuat dosa kecil nggak bisa. Termasuk dosa kecil kata Imam Ibnu Qayyim adalah adanya keinginan untuk berbuat dosa ini termasuk dosa kecil. Ketika orang selamat dari perkara-perkara yang mubah, disibukkan dari perkara-perkara yang mubah, tidak bisa juga. Maka tahapan yang berikutnya orang itu disibukkan dengan perkara-perkara yang marjuhat. Perkara-perkara yang sesungguhnya dengan perkara yang marjuh. Apa maknanya? Artinya kesibukan dia hanya sekedar fatwa. Mengkonsumsi dan menelaah fatwa Orang ini berfatwa begini, ulama ini berfatwa begini, ini berbicara begini, ini berbicara. Kesibukannya itu toh. Ini berbicara begini, ini berbicara begini, ini berbicara begini. Tetapi ketika ditanya barakallahu fikum air mazi najis apa ndak, Air mazi itu apa? Saya nggak tahu. Dia nggak tahu. Disibukkan dengan perkara yang marjuhat. Dia hanya menyibukkan diri dengan kata orang ini, kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Kata ini sementara dia sendiri tidak pernah menyibukkan diri dengan ibadah. Na'am barakallahu fikum sehingga kita harus kembali kepada tujuan kita ayuhal muslimun dan untuk selamat dari ini semua dari lima godaan ini semua enam godaan ini semua dari godaan syaitan tidak lain kecuali dengan perlindungan dari Allah azza wa jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah Zat yang membolak balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Berdoa juga kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal qawr. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada engkau dari al-hawr ba'dal qawr. Dari mundur ke belakang setelah maju. Artinya kembali patah semangat setelah semangat untuk berislam, semangat untuk beragama yang benar. Doa di antara doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qaur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat haur, yakni ta'akhur minal qaur at-taqaddum. Mundur setelah maju. Apa maknanya? Jangan sampai patah semangat kata orang semangat-semangat jamur di musim penghujan. Karena orang lain rame-rame mengikrarkan keislaman, rame-rame taklim ikut-ikutan juga rame-rame, setelah itu patah semangat setelah itu kembali lagi ke belakang tidak. Kita harus ingat bahwa dunia hanya sementara. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan hatinya di atas kebenaran dan supaya dilindungi barakallahu fikum dari mungkaratil akhlaqi wal adwa'i wal asqam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mengkaruniakan kepada kita iman dan amal saleh dan juga istiqamah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita anak keturunan yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal alamin wa barakallahu fiikum alhamdulillah. Barangkali ada pertanyaan, saya buka waktu sebentar ya, Bapak. Barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak ini nggak apa-apa, langsung tanya aja Bapak. At-taklid barakallahu fikum sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Juwaini dalam Al-Warqat usul fikih beliau taqliduna qabulu qawlil qaili min ghairi dzikri dalil lisaili taklid adalah menerima ucapan seseorang tanpa mengetahui dalil. Itu taklid. Jadi menilai kebenaran dengan melihat orangnya. Karena yang berfatwa ini adalah alim fulan, karena yang berbicara ini adalah ustadz fulan, maka saya terima. Itulah taklid. Maklum ini ustadz kibar, maka saya harus terima. Takliduna qabulu qawlil qaili min ghairi dzikri dalilil lisaili Taklid adalah menerima ucapan seseorang tanpa melihat dan tanpa mengetahui dalil. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dan juga imam yang lainnya bahkan mengatakan la yahillu li ahadin an yaf an yuftiya an ya'khudha biqaulina Imam Syafi'i juga demikian. Wa huwa la ya'lamu min aina akhadna. Kata beliau rahimahullah taala tidak halal bagi siapapun untuk mengambil ucapan saya pada saat dia tidak mengetahui dalil saya. Mereka tidak menghalalkan. Nah, Itu taklid namanya. Karena dia ustaz kibar masa ia salah? Masa ia dikelabui oleh fulan? Loh. Ini juga yang kedua sekali lagi barakallahu fiikum ini pembodohan. Seakan-akan kalau udah Ustaz Kibar itu maksum. Ini kan pengkultusan. Mendewakan akhirnya. Itulah taklid. Menerima ucapan seorang dengan tanpa mengetahui dari mana dia mengambil dan apa dalil dia. Modal husnudhan, saya yakin dia berfatwa mesti ada dalilnya. Tapi tidak boleh. Kata Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i bahkan A'immatul Arba semua sepakat mengatakan demikian. Imam Syafi'i yang mengatakan idza wajadtum qawli yukhaliful Al-Qur'an was sunnah fadribu biha darbal ha'it. Jika kalian mendapatkan ucapan saya berbenturan bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka lemparkan ucapanku itu di tembok. Itu Imam Syafi'i. Kalau sebagian orang di zaman sekarang jadinya berubah kaidah ini. Kalau kalian mendapati orang berbeda dengan pendapatku, maka lemparkan orang itu ke tembok. Kok idahnya jadi berubah sekarang pada sebagian orang. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau kalian mendapatkan ucapanku berbeda dengan kebenaran, lemparkan ucapan saya ke tembok. Kalau orang sekarang, sebagian orang di zaman sekarang berbeda. Pokoknya kalau kalian mendapati orang, ustadz siapapun berbeda dengan ucapan saya, lemparkan ustadz itu ke tembok atau bahkan di balik tembok. Usir dia pokoknya. Kenapa dia menyelisih ucapan saya? Lebih hebat. Lebih hebat dalam taklid. Itu taklid barakallahu fikum menerima ucapan seorang tanpa memandang dalil. Lu kenapa kamu percaya? Ini ustadz yang bicara. Mana dia dalilnya? Ustadz, enggak usah tanya, dia ustadz. Kamu tanya apa lagi sih? Itu kan namanya taklid. Seperti yang tadi saya katakan, sudah bicara habis-habisan di mimbar gini-gini tentang seorang, saya cuma menukil. Artinya berarti secara tidak langsung dia mengikrarkan kebodohannya. Ketahui, secara tidak langsung orang seperti ini dia telah mengiklankan bahwa itulah akal saya sebatas akal pendek seperti itu. Mengikrarkan kebodohannya. Mengikrarkan bahwa dia adalah muqallid. Na'am barakallahu fikum. kecuali kalau memang dalam keadaan-keadaan tertentu barakallahu fikum seorang yang jahil bisa aja taklid tapi pada asalnya terlarang adapun ittiba ya sebaliknya mengikuti ucapan seorang dengan dalil saya percaya dengan ucapan syekh fulan alim fulan karena saya tahu dalil dia dalilnya begini dan begini saya kenapa percaya dia mengikuti dia karena dalilnya begini dan begini saya kenapa berani percaya dan mengambil ucapan Ustadz Fulan karena saya tahu dalil dia begini dan begini. Tapi ketika yang penting pokoknya namanya aja sudah berat. Ada huwa taklid barakallahu fikum. Ustadz saya mau tanya, bagaimana menasihati orang tua yang masih melakukan ritual-ritual yang tidak disunahkan seperti acara apa ini kendor, kenduren ya, Hah? Kenduren apa? Enakan keduren dan lain-lain di mana mereka sudah tahu itu tidak disunahkan karena kita tidak toyib. Tetangga bila meninggalkan hal tersebut tidak enak pada tetangga. Satu hal yang harus dicatat barakallahu fikum ya ikhwan bahwa yang namanya menasihati orang tua tidak mesti dengan bicara. Kenapa sering terjadi pertanyaan di sini? Di Surabaya juga pertanyaan seperti ini. Di sini juga pertanyaan seperti ini dan jawab saya akan menjawab dengan jawaban yang sama. Kenapa sering terjadi pertanyaan seperti ini? Karena adanya opini bahwa yang namanya menasehati itu mesti bicara. Dan itu salah. Bahwa yang namanya orang tua yang kedua bahwa yang namanya ketika melihat orang yang salah mesti saya harus bertindak. Itu salah yang namanya menasehati orang tua barakallahu fikum harus difahami bahwa tidak mesti dengan harus berbicara. Bahkan kadang-kadang dengan diamnya kamu dia akan lebih baik. Orang tua kamu lihat dia berbuat begini dan begini, kemudian kamu diamkan, kamu tunjukkan di hadapan dia akhlak yang mulia, kamu ajak dia, Pak, itu kebetulan ada taklim, ayo kita datang taklim gimana Pak? Ah nggak mau paling taklim menyikat saya lagi, Gak apa-apa kok pak. Nanti kalau nyikat kita pulang tinggalkan aja. Ikutin aja dulu dia maunya. Bapak belum datang sudah memastikan dulu. Paling biasanya gitu barangkali ini lain ustadz pak. Ayo kita datang. Jangan selalu memposisikan orang tua bahwa orang tua kita adalah lawan kita. Orang tua kita keras kepala. Jangan barakallahu fikum. Di Taruh misalnya di buku di rumahmu, ada buku-buku agama, ada buku-buku yang sunnah. Kamu taruh di situ mungkin dia akan membacanya. Taruh di atas meja mungkin pada saat kamu tidak ada dia akan membacanya. Sebab secara keumuman biasanya orang tua kan gengsi mau menerima dari anaknya. Itu secara keumuman. Sehingga barakallahu fikum jangan memaksakan. Jangan difahami bahwa kalau melihat kesalahan harus saya berbicara sekarang juga justru kadang-kadang menyakitkan hati mereka. Tunjukkan di hadapan mereka akhlak yang mulia, pelayanan yang baik, sopan santun yang mulia, yang baik barakallahu fikum. Mudah kemudian jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua, juga jangan difahami bahwa ketika melihat orang tua salah mesti harus bertindak pada saat itu juga. Justru kadang-kadang ketika orang tua kita berbuat seperti itu, kita bertindak tambah rusak, kita diusir dari rumah, istri kita akhirnya dihina, direndahkan, tambah rusak. Kadang-kadang kalau kita biarkan dia berbuat seperti itu, alhamdulillah. Dia bisa menerima kita, dia tidak memusuhi kita, dia membebaskan kita tinggal di rumah, dan dia bahkan membebaskan kita dengan adik-adik kita. Kadang-kadang begitu. Sudah nak, adik-adiknya adik-adik kita disuruh ngikutin kita itu kalau mau belajar itu sama kakak kalian itu ketika kita berbuat seperti itu di dalam rumah kita dimusuhin dan dikondisikan supaya adik-adik kita pun ikut menentang dan memusuhi kita ini kan artinya bunuh diri ceritanya mau nahi mungkar malah menambah kemungkaran sehingga barakallahu fikum jangan difahami bahwa kalau ketika orang tua salah ya harus saya bertindak pada saat itu juga. Jangan barakallahu fikum. Nah, saya sering me, kalau sudah pertanyaan seperti ini saya akan teringat barakallahu fikum dan dia pun juga masih ingat dulu bapak saya itu nggak pernah sholat anaknya sekolah di PGA yang perempuan kakak saya di PGA saya kita di pesantren semua tapi nggak pernah mau sholat setiap pulang anak-anak yang PGA disuruh sholat pak sholat kalau nggak sholat masuk neraka Orang tua kayak nasihati anak kecil. Gak pernah bergerak sedikit pun telinganya untuk sholat. Sampai dua tahun saya di pondok gak pernah sholat. Tapi saya sendiri gak pernah bicara. Sampai pada puncaknya ketika kita lagi silaturahmi di rumah saya yang kakak PGA sekolah di PGA ke perempuan. Setiap ngobrol waktu sholat pak, saya sholat dulu ya. Bapak sendiri dulu di sini saya mau ke masjid. Iya, nggak pernah ngajak sholat. Suatu saat karena jauh masjid dari rumah saya sholat. Duhur pak, silakan ngobrol sama kakak, saya mau sholat dulu. Oh iya, sholat. Lagi sholat dinasehatin sama kakak saya, pak sholat. Kalau nggak sholat itu bahaya loh pak. Orang Islam itu harus sholat begini. Kalau nggak sholat hukumnya <laughs> neraka. Saya dalam sholat ketawa dikit. Setelah sholat tak tanya, kakak tadi mengatakan begini-begini ada dalilnya nggak kak? Ya nggak tahu itu yang saya pelajari. Tapi kalaupun benar seperti itu, kira-kira wajar nggak sama orang tua begitu, Pak? Ini bapak ini nggak pernah sholat, tapi lihat sebentar lagi sholat lebih baik dari kalian. Gitu tok udah. Setelah itu cerita dia terus terang, pulang-pulang dari pondok sudah sholat. Katanya dulu nggak mau sholat, kenapa sekarang sholat pak? Kamu sih katanya. Lo <laughs> dulu kan disuruh sholat nggak pernah mau sholat. Iya, kamu lebih licik. Kamu sih nggak nyuruh saya ceritanya membela saya di hadapan anak perempuan. Kalau orang bodoh ya bangga disuruh anak perempuan dibela anak laki-laki. Tapi memangnya saya ini orang bodoh katanya. Kamu itu sebenarnya nyuruh saya, cuman caranya lebih halus, <laughs> lebih licik. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ditinggalkan sholatnya. Jadi itu harus difahami barakallahu fikum bahwa yang namanya dakwah udu'u ila sabili rabbika bil hikmah bukan hanya ilmu yang lebih penting adalah hikmah barakallahu fikum pelajari kadang-kadang kita juga mempelajari karakternya seorang dan itu sangat penting naam tolong jelaskan sebab-sebab istiqamah banyak barakallahu fikum sebab-sebab seseorang bisa istiqamah di antaranya adalah doa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa seperti diantaranya doa yang tadi kita sebutkan. Juga diantaranya barakallahu fikum adalah banyak-banyak membaca kutub sirah. Kitab-kitab sejarah orang-orang yang soleh, Sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in, sejarah para ulama yang istiqamah di atas kebenaran sampai akhir hayat mereka. Dan ini akan memotivasi dan akan memacu kita. Juga diantaranya barakallahu fikum banyak-banyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau tiga ini diamalkan sudah cukup. Tiga ini aja dulu nanti baru yang lainnya. Naam barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita uh, bahas pada hari ini bisa bermanfaat secara pribadi, khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi para pendengar semuanya.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 anak didik baru melalui yaitu meliputi TK yang berumur 4 atau 6 sampai 6 tahun kemudian menerima pendaftaran yaitu sekelas setingkat SD kurang lebih 6 tahunan kemudian menerima pendaftaran yaitu santri pelajar yang bagi mau belajar di malam hari atau di hari ahadnya ini satu informasi Kemudian yang kedua jemaah yang kami cintai rahimani rahimakumullah apa yang pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu balighu al-ghaiba minkum. Beritahu kepada orang yang tidak hadir di antara kalian. Bisa jadi dia itu lebih cerdas. Bisa jadi dia lebih bisa mengambil manfaat yang besar dengan kajian ini. Apa yang terdapat di dalam yaitu kecanggihan sekarang dari media-media yang ada yang bisa untuk yaitu mengupload di internet silahkan ikhlaskan untuk lillahi ta'ala apa yang bisa punya kemampuan untuk yaitu bluetooth dari satu teman ke teman yang lainnya agar mendapatkan pelajaran penting silahkan apa yang bisa untuk dirangkumkan untuk beritahu kepada keluarga kita itu semuanya akan bernilai ibadah yang sangat baik tanpa disadari kita bisa mendapatkan investasi pahala dalam keadaan kita tidak berkarya di awal karya saja. Masya Allah. Ini termasuk dari keutamaan dan kelebihan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khair atas perhatian semuanya, antusias dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga lain waktu apabila ada acara yang seperti ini bisa hadir dan bisa berkenan kembali ke sini. Ini semuanya adalah untuk kebaikan kita semuanya. Jemaah mendapatkan faidah, kita sebagai panitia juga merasa terhibur, merasa senang, ada yang bisa mengambil manfaat dari beberapa taklim yang ada. Jazakumullah khair kepada adik-adik semuanya. Semoga bisa diulang kembali pelajarannya di rumah nanti. Jangan sampai ketika sudah menulis ilmu kemudian tidak dikemba, diulang kembali. Moraja mengulang kembali pelajaran itu adalah ibadah. Ibadah yang sangat besar. Ilmu, mencari ilmu adalah ibadah yang paling baik setelah ibadah yang wajib. Seseorang akan baik sholatnya, akan baik akhlaknya, akan baik muamalahnya, akan baik dalam segala hal kalau dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu ini punya dua zakatnya. Yang pertama harus diamalkan dan yang kedua harus didakwahkan. Kalau tidak diamalkan dan tidak didakwahkan, maka ini akan jadi malapetaka bagi kita semuanya. Orang yang tidak belajar mendapatkan dosa. Kemudian orang yang belajar kemudian tidak mengamalkannya pun akan mendapatkan pertanggungjawaban besok pada hari kiamat.